apapun yang ada di antara langit dan bumi semuanya adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Hal ini sebagaimana yang juga disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha katabal khalaik min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maka ini sesuai dengan ayat yang juga kita baca yaitu walladzi qaddara fahada. Ya dialah zat yang mentakdirkan segala sesuatu. Dan satu di antara faedah dalam tata bahasa Arab sebagaimana yang juga disampaikan oleh uh, Profesor Dr. Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Al-Ustad yaitu guru besar di Universitas Islam Madinah ketika ada fiil yaitu kata kerja mutaaddi yang dia memerlukan objek, objek penderita namun di sana tidak disebutkan objeknya maka itu menunjukkan suatu keumuman Ya menunjukkan sebuah keumuman maka walladhi qaddara dialah zat yang qaddara yang telah mentakdirkan maka artinya mentakdirkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Di antara ayat yang semakna dengan ayat ini adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia adalah zat yang telah menciptakan segala sesuatu dan kemudian mentakdirkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut maka Allah mentakdirkan segala sesuatu yang Allah ciptakan tersebut baik dalam uh, hal ehwalnya dalam keadaannya misalnya fisiknya haiahnya uh, eh, perilakunya jadi manusia itu memiliki spek perilaku semacam ini kemudian hewan itu memiliki spek perilaku semacam itu dan seterusnya zatnya yaitu fisiknya eh, sifat-sifat baik fi'liyah ataupun datiyahnya dan seterusnya semuanya telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala termasuk diantaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan al-ajal yaitu batas waktu ya, batas waktu eh, keberadaan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi tersebut diberikan batas waktunya ada yang eh, sekian puluh tahun ada yang sekian ratus tahun namun ada yang baru sekian hari atau bahkan beberapa menit itu semuanya telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bahkan untuk manusia sebagaimana yang dijelas oleh Rasulullah di dalam hadisnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang telah berumur empat bulan maka ketika itu pula juga sudah ditetapkan apakah hamba tadi akan termasuk ke dalam golongan ya orang-orang yang mendapatkan as-saadah kebahagiaan ataukah dia akan e, menjadi ahlul yaitu orang-orang yang mendapatkan syakowah, ya, mendapatkan kesusahan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika telah mengatakan qaddara fahada ya qaddara fahada dialah yang telah mentakdirkan segala sesuatu dan dia pula yang kemudian memberikan hidayah memberikan petunjuk dan petunjuk di sini mencakup dua hal yaitu yang pertama yang disebut dengan al hidayatus syar'iyyah dan hidayatul syar'iyah ini ada dua, yaitu hidayatul irsyad wal bayan dan yang kedua adalah hidayatul taufiq. Dan adapun yang kedua yaitu yang disebut dengan hidayatul kauniyah ya al hidayatul kauniyah. Yang pertama adalah hidayatul hidayatul syar'iyah yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berupa syariat Nah, yang berupa syarat ini ada orang yang mendapatkan e, mendapatkannya berupa ilmunya, mendapatkan hidayah syariah ini berupa ilmu dan penjelasannya namun tidak mendapatkan hidayah itu taufik yaitu hidayatul amal. Nah, sebagian manusia ada yang mendapatkan hidayah berupa al-ilmu, bimbingan, petunjuk dan sekaligus juga mendapatkan taufiknya yaitu mendapatkan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang dia milikinya dan uh, hidayah itu syariah ini tentu adalah hidayah yang lebih utama bagi manusia kalau dibandingkan dengan hidayatul kauniyah ya jadi hidayatul syariah ini bagi manusia dan jin itu jauh lebih utama ketimbang hidayatul kauniyah. Kenapa? Karena bahasanya al-hidayatul kauniyah ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Ya, kepada seluruh makhluknya, baik dia manusia, dia jin atau bahkan dia binatang, hewan-hewan dan seterusnya. Suatu ketika Fir'aun laknatullah berkata kepada Musa alaihissalam, "Faman rabbukuma ya Musa?" Wahai Musa, sebetulnya siapa sih Robmu? Kok kamu tidak mau e, menjadikan dan mengakui saya sebagai Robmu? Maka kemudian Musa mengatakan, "Qala Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Musa menjawab, Rob kami adalah Rob yang telah memberikan segala sesuatu dan e, menciptakannya serta kemudian memberikannya hidayah. Nah, tentu biasanya hidayah di sini adalah e, hidayah yang sifatnya umum karena didahului dengan e, atokulla syai' ya, yang telah memberikan kepada segala sesuatu. Ya di sana ada manusianya, di sana ada hewannya dan yang selainnya. Maka hidayah kauniyah ini maknanya adalah hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya sehingga makhluk tadi akan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ya, ya, akan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi Allah berikan pada setiap mereka insting ya untuk mempertahankan hidupnya di sana ada dia harus mencari makanan, dia harus eh, apa namanya mengembangbiakannya dan seterusnya. Maka kita ambil satu contoh anak kecil, ya anak kecil yang baru saja keluar dari perut ibunya. Ya. Setelah kemudian dirinya bisa e, membuka mulutnya, bisa menangis, maka kemudian e, ketika perutnya lapar dia pun akan menangis. Nah, ketika dia menangis maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan insting. Ya, ketika dirinya dipangku e, oleh ibunya dan diarahkan maka dia meskipun belum bisa melihat dia akan kemudian mencari sesuatu yang e, bisa dia gunakan untuk mengobati rasa hausnya, rasa laparnya. Maka dia pun kemudian akan mendekatkan mulutnya ke mohon maaf ya, tata ibunya. Dan Allah pun memberikan hidayah, petunjuk kepada bayi tadi selain dia kemudian telah menempelkan bahkan kemudian memasukkannya ke mulutnya dia pun akan bisa menyedotnya. Padahal ibunya belum pernah mengajari wahai anakku sedotlah. Belum eh, belum pernah diajarkan. Namun dia bisa nyedot. Kenapa? Itu semuanya adalah karena al-hidayatul kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kita pun bisa melihat e, contoh yang lain ya. Kita bisa melihat semisal e, binatang melata ya, semut lah gitu ya. Kita bisa melihat semut e, dengan berbagai macam ukuran dan coraknya, ya, karena semut pun macam-macam. Maka secara umum semut ini pun akan mencari tempat untuk istirahat. Mereka membuat rumah-rumahnya di tempat-tempat yang diperkirakan akan aman. Ya kalau di pepohonan maka dia pun e, tidak mungkin kemudian membuat sarangnya ataupun membuat rumahnya di bagian bawah enggak. Maka kita lihat ya semut pun dia akan naik mencari tempat yang tempat dari pohon tersebut di bagian atasnya. Apa ini naluri? Ini adalah al-hidayatul kauniyah supaya apa? Supaya e, keberadaan mereka di tempat persembunyiannya ini tidak akan mudah untuk diganggu. Ya, tidak mudah untuk diganggu baik e, oleh manusia ataupun oleh yang selainnya. Bahkan seandainya ada banjir pun maka kemudian mereka tidak akan langsung kena. Kenapa? Karena mereka memilih tempat tinggal, memilih sarang ataupun membuat sarang dan membuat e, rumahnya di bagian atas. Eh, kenapa demikian? Ini adalah insting yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini adalah hidayah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan bahkan selebih daripada itu kalau kita hendak memperhatikan e, semut ya. Dengan fisiknya yang rata-rata kecil, ya lebih kecil daripada manusia. Maka ternyata guna mempertahankan eksistensi mereka, untuk mempertahankan kehidupan mereka, maka mereka membangun jaringan eh, apa namanya komunikasi yang sangat solid. Ya, membangun jaringan komunikasi yang sangat solid. Tidaklah mereka itu berpapasan dengan semut yang lainnya kecuali akan berhenti sebentar dan kemudian eh, saling menyapa dan boleh jadi mereka memberitahukan tentang hal ehwal yang baru saja dihadapi. Ini coba mungkin Eh, Anda sekalian bisa memperhatikannya. Dan bahkan ada sifat yang juga sangat mulia yang dicontohkan oleh semut. Mereka binatang yang sangat kecil ini ternyata memiliki eh, apa namanya semacam kekompakan jiwa tolong menolong yang sangat besar sehingga kalau kemudian mereka mendapatkan makanan ya mendapatkan makanan yang secara fisik itu jauh lebih besar daripada mereka maka mereka pun kemudian akan gotongnya bareng-bareng ya, sebagian di sudut sini sebagian di sudut sana dan seterusnya kemudian mereka pun angkat bareng-bareng bahkan kalau kita tidak memperhatikan lebih lagi ya, semut itu kan memiliki eh, apa namanya memiliki sifat menyimpan makanan ya tidak sebagaimana burung yang dicontohkan oleh Rasulullah namun semut memiliki sifat untuk menyimpan makanan. Dan makanan yang mereka simpan itu akan mereka simpan di tempat yang sangat aman. Dan sebelum mereka simpan ternyata mereka pun telah mempelajari teknologi penyimpanan makanan. Ya. Apa? Ini yang eh, sempat diperhatikan oleh Syaikh Ibn Saimin rahimahullah taala, maka ketika makanan itu adalah makanan yang basah, mereka akan jemur dahulu ya makanan mohon maaf mereka akan menjemur makanannya dulu ketika kelihatan matahari panas ya terbit maka mereka akan mengeluarkan makanannya dia apa dijemur supaya kalau nanti disimpan tidak mudah membusuk bahkan ketika yang dijemur eh, mohon maaf bahkan ketika yang disimpan itu adalah berupa bebijian ya setelah bijinya kering karena yang namanya bebijian meskipun kering itu nanti akan bisa tumbuh ya ketika e, mendapatkan air ya kena air ataupun benda-benda lain yang mengandung air. Nah, supaya bebijian ini tidaklah tumbuh yang akan dimakan pertama kali oleh semutnya adalah di bagian tunasnya. Ya, di bagian ujung-ujungnya, terutama adalah di bagian tunasnya ketika mereka telah memakannya maka tidak lagi akan tumbuh ya, boso Jawanya itu tidak tukul apa namanya e, calon pepohonan dari benih tersebut ini Allah Akbar ini merupakan satu di antara contoh yang e, diberikan oleh beliau sesoleh bin Saimin rahimahullah taala kepada kita tentang bahwa seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu memang telah diberikan petunjuknya itu berupa petunjuk kauniyah. Sehingga dengan petunjuk inilah mereka bisa mempertahankan eksistensi mereka. Bisa mempertahankan eksistensi mereka. Ya, kita lihat ada di antara binatang itu yang mereka memangsa binatang yang lainnya ada namun binatang yang kemudian memangsa tetumbuhan dan seterusnya. Ini merupakan eh, apa namanya? merupakan satu fenomena yang semua kita bisa melihatnya. Dan ternyata ketika mereka semata-mata ya semata-mata e, menjalankan apa yang menjadi insting mereka ini tidak akan membahayakan sampai bahaya betul untuk jenis yang lainnya, untuk spesies yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tentu sudah mengaturnya. Nah, kalau kemudian kita melihat sekarang ini banyak binatang-binatang menjadi langka. Itu kenapa? Karena yang merusaknya adalah manusia sebetulnya. Yang paling banyak merusak adalah manusia. Ketika mereka sesama binatang ini mereka sudah memiliki cara-cara tertentu untuk menyelamatkan diri mereka dari serangan binatang yang selainnya. Adapun dengan manusia manusia Allah berikan uh, kemampuan berpikir yang lebih sehingga bisa menjebaknya dan seterusnya. Yang kedua ada pun al-hidayatus syariah, ya, hidayah yang berupa syariat. Ini hidayah yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin. Jadi manusia dan jin selain mendapatkan al-hidayah al-kauniyah, mereka juga diberikan hidayah as syariyah ya al-hidayah as-syar'iyah Dan Allah Jalla wa'ala memberikan al-hidayah al syariyah ini kepada seluruh manusia Tidak pandang bulu Maka seluruh manusia Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan al-hidayah as-syar'iyah Bukan hanya untuk orang Arab semata Bukan hanya untuk kaum tertentu akan tapi untuk seluruh umat manusia. Terlebih lagi adalah syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau wa ursiltu ila kapatinas dan aku diutus ya untuk umat manusia seluruhnya ya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Contoh bahwa uh, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia itu diantaranya adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Samud ya tentu melalui utusannya melalui nabinya. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud maka telah kami berikan hidayah kepada mereka, Itu hidayah syar'iyyah. Allah menawarkan hidayah kepada mereka. Namun sayang bahasanya mereka lebih menyukai untuk tidak menerimanya. Mereka membutakan dirinya sendiri dari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Mereka tidak mau menerimanya. Allah berikan hidayah namun mereka malah lebih memilih untuk tidak mau menerimanya Dan e, hidayah syariah inilah yang memang menjadi apa namanya menjadi keistimewaan dari hidayah yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah. Hidayah inilah yang diberikan kepada manusia dan kalangan jin. Dan bahkan e, diciptakannya manusia dan jin itu supaya mereka mau menggunakan hidayah ini yaitu hidayah syariah ini ya guna merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tanpa adanya hidayah as iya, maka tidak mungkin seseorang bisa melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan yang benar. Ya, tidak mungkin. Manusia tidak akan mampu di dalam melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata mengandalkan uh, kemampuan otaknya. Hanya semata-mata mengandalkan tajarubnya itu melalui penelitian misalnya. Tidak bisa. Ataupun hanya sekedar melihat fenomena yang tidak di sekitarnya, tentu tidak akan bisa juga. Maka satu-satunya cara manusia bisa merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah dengan benar adalah ketika menggunakan al-hidayah syar'iyah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam seluruh kehidupan kita dan di sepanjang kehidupan kita selain kita senantiasa memanfaatkan menggunakan al-hidayah al-kauniyah maka kita pun sangat membutuhkan yang namanya al-hidayah asy sehingga bagaimana kita harus bersikap tatkala kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan maka kita perlu ya kita perlu e, bimbingan al-hidayah asy Yaitu kita kemudian bersyukur dan bersyukurnya meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan. Dan kalau kemudian kenikmatan tersebut berupa harta benda, maka kemudian memanfaatkan sebagian harta bendanya ya sebagai rasa syukurnya kepada Allah dia gunakan untuk jalan fisabilillah. Bagaimana ketika seseorang sedang mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, maka dia pun kemudian pertama bersabar, minimal bersabar. Dan dia dianjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ya Allah berikanlah pahala pada musibah yang menimpa diriku ini dan e, berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Dan demikian seterusnya dalam kita berekonomi, dalam kita berpolitik, dalam kita e, apa namanya melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang selainnya muamalah kita dengan diri kita sendiri ataupun dengan yang lainnya maka semuanya membutuhkan bimbingan yaitu hidayah asyariah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya bisa merealisasikan tugas kita yang utama diciptakannya kita yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah Jalla wa ala. Contoh ketika kita mendapatkan musibah berupa sakit. Maka apa yang kita lakukan? Ya ketika sakitnya eh, memang mengganggu ya sakitnya sampai pada tahap ataupun taraf mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah maka ketika itu yang lebih baik adalah kemudian kita berobat ya berobat namun kalau sakitnya tidak sampai menyebabkan seseorang terhambat di dalam merealisasikan peribadatan kepada Allah ini sebagian para ulama sebagian para ulama lebih senang tidak berobat. Kenapa? Karena itu disadari sebagai pengurang. Ya pengurang dosa-dosa yang dia lakukan. Padahal tentu bahwa tidak ada di antara kita kecuali banyak melakukan dosa. Maka ini akan menjadi pengurang dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu tidaklah ada <clears throat> satupun penyakit gundah gulana kesedihan <clears throat> galau yang menimpa seorang muslim bahkan sampai-sampai sepucuk duri yang kecil pun yang menusuk ke tubuh seorang muslim kecuali itu semuanya akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Nah, oleh karenanya ini di antara hidayah yang berkaitan dengan masalah sakit misalnya ketika sakitnya memang tidak sampai menghambat menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah dan kita bisa bersabar maka tidak berubah tidak mengapa namun kalau kemudian sakitnya sampai pada taraf menghambat dan bahkan menghalang-halangi kita di dalam beribadah kepada Allah ya saat itu kita diperintahkan untuk berobat ya diperintahkan untuk berobat dengan tentu berobat yang eh, sesuai dengan syarat Islam berobat yang diperbolehkan oleh syarat Islam bisa dengan obat-obatan e, eh, tibun nabawi bisa juga dengan obat-obatan e, yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan obat yang memang itu telah melalui e, proses penelitian lab dan seterusnya dan juga boleh dengan melakukan pengobatan dengan cara rukyah itu membacakan ayat-ayat tertentu ataupun eh, hadis-hadis tertentu kepada orang yang sakit dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Ya, di zaman Rasulullah ada orang yang kena luka bakar itu beliau rukyah sembuh. Ya. Nah, ketika kita pun yang sakit mendapatkan kesembuhan, maka hidayah Islam memberikan penjelasan kepada kita yang menyembuhkan bukanlah obat. Ya, yang menyembuhkan bukanlah obat. Jadi kita menyikapi obat hanya sebagai sarana, hanya sebagai sebab. Obat bukan sebagai e, penyembuh kita. Kenapa? Artinya ada orang yang berobat dengan obat yang sama, satunya sembuh. Ya ada dua, tiga orang yang sakit, sakitnya menurut eh, penelitian dokter sama, sakitnya sama. Satu diberikan obat itu sembuh, satunya tidak sembuh, satunya bahkan mungkin mati. Ya, ini bukti bahwa memang yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Dan ini sebagaimana firman Allah, "Faida maritu bahwa yashfin." Ya, ini Allah mengabadikan ucapan Nabi Ibrahim, "Faida maritu bahwa yashfin." Kalau aku sakit, maka yang menyembuhkan adalah Allah Jalla wa'ala. Adapun obat, adapun rukyah dan yang lain yang kita gunakan itu hanya sebagai sarana. Dan yang namanya sarana tidak boleh kita jadikan sebagai tempat bergantung. Ya, kita tidak boleh bertawakal kepada sebab. Ya, kita melakukan sebab karena diperintahkan. Adapun hasil itu adalah yang memiliki yang menentukan adalah Allah Jalla Waala. Sanukri'uka fala tansa ya sanukri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa Kemudian kata Allah Jalla wa ala sanukri'uka akan aku bacakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'anul Karim ya Al-Hidayah syar'iyah tadi diantaranya adalah Al-Quranul Karim yang akan aku bacakan kepada engkau falatansa dan wahai Muhammad engkau tidak akan pernah lupa ya engkau tidak akan pernah lupa kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kamu lupa maka kamu lupa dan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki eh, Rasulullah lupa itu nanti bisa lupanya sebentar kemudian diingatkan kembali sebagaimana ketika beliau pernah satu saat sholat ya sholat menjadi imam dan bacaannya kacau sementara di belakangnya ada Kak bin Malik eh, yang terkenal sebagai Al-Qurra eh, penghafal dan bacaannya bagus di kalangan para sahabat maka selesai sholat Rasul mengatakan wahai Ka'ab kenapa anda tidak mengingatkan saya Ya. Saya adalah manusia biasa. Ya ansa kamatan sauna yang aku terkadang lupa sebagaimana kalian lupa. Faidah nasitu dan kalau aku lupa maka kiruni, ya ingatkanlah diriku. Jadi ketika beliau kacau itu tidak ada yang mengingatkan ya, bacaannya. Nah setelah itu kemudian beliau pun ingat kembali. Bahkan dia ingat kalau tadi kacau bacaannya. Nah maka memungkinkan makna yang pertama Beliau tidak akan pernah lupa ketika lupa hanya sebentar Dan kemudian beliau ingat kembali Makna yang kedua Dimungkinkan bahasanya beliau lupa dari satu ayat Yang memang ayat tersebut kemudian Diganti oleh Allah Jalla wa'ala ya, Diganti oleh Allah Jalla wa'ala dengan ayat yang lebih baik Semisal ketika Allah berfirman Manang sahmin ayatin aw nunsiha na'ti tibi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidaklah kami menghapuskan satupun ayat dan atau e, kami melupakanmu dari ayat tersebut wahai Muhammad kecuali akan kami datangkan dengan yang lebih baik dari ayat yang aku jadikan engkau lupa tadi atau minimalnya adalah ayat yang sama nah, ini menunjukkan bahasanya ayat itu ada yang digantikan oleh Allah Jalla wa'ala dan kemudian tidak diingat lagi oleh Rasulullah sehingga yang sampai kepada kita itu hanya yang memang diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah engkau mengetahui bahasanya Allah Jalla wa'ala maha mengetahui eh, Maha menguasai terhadap segala sesuatu Tidakkah engkau mengetahui bahasanya Allah Jalla wa'ala adalah pemilik langit-langit yang tujuh dan juga bumi Dan kamu tidaklah memiliki seorang pun pelindung dan penolong selain Allah Jalla wa'ala Nah ini diantara ayat yang menunjukkan terkadang Rasulullah e, lupa dari satu ayat tertentu ya dan kemudian sebentar lagi ingat atau beliau lupa memang dilupakan oleh Allah dan Allah berikan ganti yang lebih baik ataupun minimal yang semisal dengannya. Namun bahwa e, ayat-ayat e, yang dimaksudkan oleh Allah sanukariuka aku akan bacakan kepada kamu ini melalui perantara malaikat Jibril ya melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana eh, yang ini semuanya ma'ruf ya kita ketahui ya ayat-ayat Al-Qur'an itu yang membacakan kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril dan adapun malaikat Jibril itu beliau mendengarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam upayanya Rasulullah menghafalkan Al-Qur'an, maka beliau memperhatikan dengan seksama apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril dan baru kemudian menirukannya ya sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-16 dan seterusnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih ya janganlah kamu menggerak-gerakkan lisanmu yaitu untuk mengikuti apa yang dibacakan uh, oleh malaikat Jibril supaya apa supaya segera bisa menirukannya jangan inna alaina jam'ahu wa qur'anah dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memang telah menjamin Ya pastinya Rasulullah SAW tidak akan lupa Sehingga inna alaina kewajiban kamilah wahai Muhammad Jam'ahu Mengumpulkan eh, Apa namanya uh, Menancapkan Hafalan Al-Quranmu Itu di dalam dirimu Ini Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung Maka wajar kemudian beliau tidak pernah lupa memang secara manusiawi kemudian beliau senantiasa bermuda rasa uh, apa de, kepada malaikat Jibril alaihissalam. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah dan manakala aku telah membacakannya maka ikutilah ya bacaan diriku tersebut ya, terhadap Al-Qur'an. Summa inna alaina bayana dan kemudian yang berkewajiban untuk menjelaskan itu adalah kami yaitu Allahu Jalla wa ala. Innahu ya'lamul jahra. Ya, innahu ya'lamul jahra. Itu bahasanya Allah Jalla wa'ala mengetahui apapun yang jahar Yang jahar itu ada sesuatu yang tampak Yang tampak melalui lisan kita, melalui perbuatan kita Gerak-gerik kita dan seterusnya Maka Allah maha mengetahui Wa ma yakhfa dan segala sesuatu yang tersembunyi maka tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Jalla wa'ala ya, tidak ada yang tersembunyi baik yang kita tampakkan ataupun yang kita sembunyikan dan uh, yang kita sembunyikan ini pun ada dua ada dua uh, macam sembunyi secara nisbi dan sembunyi secara hakiki sembunyi secara nisbi yaitu maksudnya kita sembunyikan dari pandangan manusia sehingga manusia tidak mengetahui kita. Ya seperti ketika kita semuanya sedang berada sendirian di dalam kamar, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, memang yang tersembunyi tidak bisa dilihat, didengar oleh manusia. Ya karena adanya adalah di dalam hati. Namun dua perkara yang tersembunyi ini seluruhnya baik yang tidak diketahui oleh orang lain atau yang memang tidak bisa dideteksi, didengar, diketahui oleh orang lain pun ya satu karena e, seseorang itu bersembunyi <clears throat> dari pandangan orang lain, satu memang karena tidak bisa diketahui oleh orang lain, maka kedua-duanya semuanya dalam pengetahuan Allah Jalla wa'ala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbersit di dalam hatinya. Ya, apa yang dibisikkan di dalam hatinya semuanya diketahui oleh Allah Jalla waala wanu Wa nuyassiruka lil yusra. Ya, wa nuyassiruka lil yusra dan kemudian kami mudahkan engkau wahai Muhammad ya untuk mencapai untuk melakukan berbagai uh, perkara dengan mudah. Ya, jadi kemudahan itu adalah yang memberikan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya jangan sampai kita karena melihat sesuatu itu adalah seperti sepele kemudian kita membanggakan diri kita melupakan Allah, kita yakin pasti akan bisa melakukannya. Kita tidak lagi butuh kepada Allah, jangan sampai bisa jadi perkara yang sepertinya sepele ya, tidak bisa dia lakukan. Tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Dia merasa kuat, dia merasa cukup, tidak perlu bantuan Allah Jalla wa'ala. ala. Kalau Rasulullah SAW saja, ya beliau mendapatkan kemudahan itu karena pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana lagi dengan kita? Ya bagaimana lagi dengan kita yang jauh lebih butuh ya bantuan Allah untuk lebih mudah melakukan berbagai macam perkara. Nah, eh, mudah ini bisa ya, bisa berupa sesuatu itu memang perkara yang mudah dilakukan. Ya, sebagaimana tadi telah kita sampaikan, sesuatu itu memang perkara yang mudah untuk dilakukan. Namun tetaplah kita perlu bantuan Allahu Jalla wa <clears throat> Oleh karena itu satu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal ya sebelum salam adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah bantulah diriku untuk bisa senantiasa berzikir ingat kepadamu bersyukur terhadap kenikmatanmu dan memperbaiki ketaatanku ibadahku kepada dirimu kita butuh terhadap bantuan Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kemudian kita menyombongkan diri oh ini perkara yang gampang oh saya pasti bisa jangan ya. kita hendaklah tetap memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala yang kedua, ada sesuatu yang menjadi mudah padahal itu asalnya adalah perkara yang sulit. Kenapa demikian? Karena dipermudah oleh Allah Jalla wa'ala. Satu contoh. Ya, satu contoh tatkala baginda Rasulullah <clears throat> ya, melakukan perang Badar yaitu Badar Kubra bersama para sahabatnya yang jumlahnya hanya kisaran 300 belasan ya. 300 uh, eh, lebih belasan ya, mungkin 11, 12 dan seterusnya. Tidak banyak. Sedangkan musuhnya itu kaum kafir itu 1300-an lebih. Ini kan satu keadaan yang sulit. Secara otak manusia keadaan yang sulit. Bagaimana mungkin ya jumlah yang hanya 300 bisa menghadapi jumlah yang empat kali lipat. Namun Eh, satu di antara waktu mustajabnya doa adalah ketika mulai berkecamuknya peperangan. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW ketika itu berdoa, Allahumma intuhlik hadhil fi'ah al-qalilah lam tu'abad bil ardi abada. Ya Allah, seandainya engkau binasakan kelompok yang sedikit ini itu kaum muslimin, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Kenapa? Ya, orang yang menyembah Allah sudah habis. Orang yang hanya menyembah Allah sudah habis. Ini ketika uh, uh, qalilah kalah. Maka kemudian Allah Jalla wa'ala memenangkan, memudahkan mereka untuk mengalahkan ya orang-orang kafir dan bahkan yang membunuh pemimpinnya itu hanya anak yang baru berumur kira-kira 15-16 tahun ya, dua anak kembar ya bisa membunuh gimbongnya orang kafir Nah demikian juga upaya kita untuk meraih surga tentu bukan merupakan satu yang bukan merupakan satu yang mudah. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahasanya surga itu dikelilingi dengan makarih, ya dikelilingi dengan makarih, segala sesuatu yang tidak disukai oleh rata-rata manusia. Ya khufatil jannatu bil makarih kata Rasulullah. Tentu untuk meraihnya ini perlu perjuangan, perlu kesungguhan dan seterusnya. Nah, untuk meraih sesuatu yang sulit ini kita butuh kita memerlukan pertolongan Allah Jalla waala Ya, ini menjadikan pelajaran bagi kita agar kita senantiasa memohon kepada Allah ya, maisarah. Ya, maisarah. Ada yang namanya maisarah? Ya, maksudnya adalah kemudahan dari Allah Jalla di dalam melakukan upaya yang berat e, guna meraih surga Allah Jalla Sehingga Satu saat pada masa Rasulullah SAW di mana beliau menyampaikan kepada para sahabatnya Allah anhum ajmain ya, Lama akhbar Nabi alaihi salatu wassalam annahu ma min ahadin minan nas illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu al nar. kullu bani adam maktubun maq'aduhu minal jannah in kana min ahli jannah wa maq'aduhu minan nar in kana min ahli nar ya. jadi pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya radwanullah alaihim ajmain bahwa setiap kita setiap kita ini telah ditetapkan oleh Allah ya sebagaimana yang saya singgung di muka tadi setiap kita telah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah tempat kembali kita nanti. Ya, tempat kembali kita nanti. Sebagian manusia ada yang ditetapkan tempat kembalinya, tempat duduknya di jannah, surga, dan sebagian yang lain lagi di neraka. Maka kemudian para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, afala nada'u al-amala wa nattakilu yakni ala ma kutiba. Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita meninggalkan amal saja? Ya, kita tidak usah beramal saja wahai Rasulullah. Dan kita pasrah terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa ala. Ya, ini para sahabat pun ketika itu memiliki e, pemahaman karena takdir telah ditetapkan oleh Allah untuk setiap manusia entah di neraka entah di surga ya udahlah kalau gitu nggak usah beramal saja ya kita tinggalkan beramal toh nanti ujung-ujungnya ya kita akan kembali kepada apa yang telah Allah tetapkan ya tidak usah beramal maka apa komentar Rasulullah lah bukan demikian ya bukan demikian i'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu tidak demikian akan tapi berkaryalah kalian berbuatlah kalian beribadahlah kalian dan setiap dari kita setiap kalian kata Rasulullah akan dimudahkan untuk menuju kepada tempat kembali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan entah di surga entah di neraka yang orang-orang memang di ahli surga maka Allah akan mudahkan ya jalannya menuju ke surga di perkara-perkara yang berat sekalipun maka akan menjadi satu yang mudah perkara-perkara yang membahayakan pun dia akan berani kemudian melakukannya ya. ini ketika seseorang memang telah Allah tetapkan menjadi penghuni surga maka segala amal ibadah yang mengarah ke surga dan mampu dia lakukan, maka dia lakukan dengan mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Dan sebaliknya, orang yang Allah telah tetapkan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam meskipun dirinya hidup di lingkungan yang islami hidup dilahirkan dari seorang yang soleh ya tetap nanti akan pada akhirnya dia dimudahkan untuk melakukan perkara-perkara yang mengarah kepada neraka jahanam. Contohnya ada putra dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Apakah kita meragukan tentang kemampuan Nabi Nuh? Jelas tidak. Apakah kita meragukan tentang keseriusannya di dalam berdakwah? Tentu juga tidak. Beliau berdakwah sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Lailan wan nahara" berdakwah siang dan malam dengan cara jahar terang-terangan dan sir sembunyi-sembunyi semuanya dilakukan dalam batas waktu yang sangat lama ya, wala bisa nuh fi qaumihi alfasanatin la khamsin dan Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya selama seribu tahun kecuali 50 950 tahun ya Nuh hidup di tengah kaumnya namun demikian ya anaknya tidak mau taat. Istrinya pun tidak mau taat. Demikian juga Nabi Lut. Istrinya bahkan menjadi sponsor ya menjadi uh, sponsor untuk LGBT. Jadi LGBT itu sudah muncul mulai sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya. Sehingga mereka pun dimudahkan mengarah kepada neraka jahanam. Maka ini kata Rasulullah, <clears throat> tidak demikian kalian tidak boleh hanya bersandar pada takdir tanpa beramal tidak boleh. Silakan beramal, otomatis nanti Allah akan permudah kalian ya kepada eh, tempat kembali yang memang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kalian. Ini yang pertama alasannya yang, yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis. Alasan yang kedua, Kenapa kita tidak boleh bersandar pada takdir? Toh kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Mungkin sekarang kita jadi orang soleh, nanti ternyata jadi orang toleh, Nggak tahu kita. Ataupun sebaliknya, kita sekarang masih menjadi orang yang bergelimang maksiat. Nah biasanya ini orang-orang yang bergelimang maksiat, maka mereka kemudian berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan dan mereka berdalil dengan e, takdir ini untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Toh sesudah ditakdirkan oleh Allah nanti tempat kembalinya. Jadi tidak perlu lagi beramal. Ya tidak demikian. Ya tidaklah demikian. Kenapa kita tidak tahu apa yang sebetulnya telah Allah takdirkan, Allah tuliskan di dalam e, kitab Lauh Mahfudnya untuk kita? Kan kita nggak tahu. Nah karena kita nggak tahu sementara Allah telah mengutus para rasulnya ke muka bumi untuk membimbing umatnya dan umat yang tidak mutat kepada rasul itu adalah umat yang kufur berhak mendapatkan adab maka tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita adalah ya melakukan amal ibadah sebagai bentuk sarana kita untuk beribadah untuk meraih eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya untuk lari dari larangan kita tidak beramal. Kemudian di dalam satu ayat Allah berfirman, <clears throat> "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ini satu di antara sarana. Satu di antara sarana supaya kita itu mendapatkan kemudahan, ya, mendapatkan kemudahan beramal. Hendaklah kita senantiasa e, berupaya untuk menjadi orang yang suka memberi. Ya, orang yang suka memberi. Fa amma a'ta wattaqa dan kemudian bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. bil husna dan kemudian kita membenarkan kebaikan. Kita membenarkan Al-Quranul Karim. Kita membenarkan sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang memiliki sifat-sifat ini, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan aku mudahkan dirinya ya mendapatkan berbagai macam kemudahan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita memohon kepada Allah kemudahan, namun kita juga perlu melakukan upaya supaya kemudahan itu diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita semuanya Ya maka kesimpulan untuk pertemuan uh, sore hari ini ya kita ingatkan kembali bahasanya Allahu Jalla wa'ala menciptakan kita dan telah mentakdirkan segala sesuatunya untuk kita semuanya. Namun takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita tidak boleh kita jadikan sebagai dalil bagi kita untuk melanggar larangan dan untuk meninggalkan perintah ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu eh, apakah sebetulnya takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita tidak tahu. Maka sebagai seorang manusia yang Allah berikan bekal berpikir dan kemampuan untuk beramal, untuk memilih dan seterusnya, maka marilah kita manfaatkan itu semuanya ya, untuk bisa merealisasikan apa yang khabarkan oleh Allah kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah semata-mata hanya kepada Allah Jalla wa'ala Ya demikian yang kita uh, bacakan pada kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan uh, manfaat Berikan kepahaman kepada diri kita Berikan kelapangan dada kepada kita untuk menerima setiap kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan kemudian kita bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita masuk ke pertanyaan Bagaimana cara bertaubat dan menjauhi maksiat Cara bertaubat yang pertama adalah kita yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah diberitakan oleh baginda Rasulullah SAW wallahi kata beliau wallahi demi Allah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bi kulli yaumin wa lailatin sab'ina marratan atau kama qala Demi Allah Aku beristighfar mohon ampun dan bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali Jadi riwayat Imam Muslim Dalam riwayat yang lain Beliau mengatakan ya setiap harinya beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Maka hendaklah kita yang pertama memperbanyak untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, ya bertaubat kepada Allah dengan lisan kita ya, dengan lisan kita dan eh, mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengucapkan permohonan ampunan kepada Allah akan bisa melunakkan hati kita akan bisa lebih membukakan hati kita untuk melakukan kebaikan meninggalkan kemaksiatan yang kedua bisa kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan melakukan sholat ya sholat taubat ya kita melakukan sholat dua rakaat ya dua rakaat kita masih perlu untuk melakukan lagi taubat lagi ya dengan sholat dan seterusnya ya sampai kemudian kita berharap uh, dengan yang kita lakukan berupa sholat dan bertaubat ini kalau itu merupakan taub apa merupakan dosa besar maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itulah yang disebut dengan taubat nasuha ya yang kedua, yang kedua cara kita bertaubat selain kita memohon ampun dan melakukan sholat, yang kedua kita berkomitmen ya, berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa yang kita lakukan. Ya, berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa yang kita lakukan. Meskipun mungkin meskipun mungkin satu ketika kita mengulangi namun kita memiliki komitmen ya karena namanya manusia itu terkadang pada kondisi situasi kondisi tertentu kembali lagi kepada kebiasaan yang telah sekian lama dia lakukan. Yang ketiga, <clears throat> yang ketiga kalau dirinya berbuat maksiat karena tinggal di satu lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan maka hendaklah dirinya kemudian meninggalkan ya meninggalkan tempat tersebut ini sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ya, hadis tentang qatilul mi'ah seorang yang telah membunuh 100 nyawa ya pembunuh 100 nyawa nah ini oleh orang alim ketika itu diperintahkan untuk meninggalkan tempatnya dan menuju ke tempat yang baru E, meninggalkan tempat-tempat yang maksiat menuju ke tempat-tempat yang banyak melakukan e, yang orangnya banyak melakukan ketaatan. Dan inilah yang disebut dengan al-hijratul makani. Ya, hijrah meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang selainnya. Dan yang keempat, seseorang harus betul-betul menyesali, ya menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Yang kelima kalau dosanya itu dengan sesama hak Adam, sesama manusia, maka dia harus minta halalnya kepada uh, orang yang telah kita zalimi dan seterusnya. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah taala alam. Yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya apabila kita dihadapkan pada suatu perkara yang jika kita menjalani perkara itu maka orang tua akan lega tapi kita yang akan terluka sebaliknya bila kita tidak menjalankan perkara itu maka orang e, tua akan sedih dan kita akan sedikit tenang contoh dari perkara itu adalah menghadiri pernikahan adik kandung karena kita belum menikah. <clears throat> Yang pertama, bahwa menghadiri pernikahan adalah sebuah kewajiban. Kalau memang diundang, ya kalau diundang, tapi kalau kakaknya saya kira diundang lah ya. E, menghadiri undangan itu adalah hukumnya wajib. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan faman lam ya'tiha faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika menghadiri undangan ini, ya tidak melanggar perintah Allah yang lain. Mohon maaf, tidak eh, tidak melanggar aturan Allah yang lain. Seperti apa misalnya? Untuk menghadirinya harus pergi jauh bersabar sementara tidak ada yang mengantarkannya, tidak ada eh, apa namanya wali yang mengantarkannya, tidak ada mahram yang mengantarkannya. Dan atau di prosesi walimah tersebut terdapat berbagai macam kemungkaran. Nah, kalau ada faktor semacam itu tentu ya tidak perlu menghadirinya. Ya tentu tidak perlu menghadirinya. Namun kalau kemudian ternyata menghadirinya mudah eh, e, dan tidak perlu melanggar larangan Allah, larangan Allah yang lain, maka dalam kondisi semacam itu nanti yang kedua ya poin yang kedua ditimbang ya ditimbang e, mentaati perintah orang tua hukumnya adalah sebuah kewajiban selama selama ketika mentaati perintah orang tua itu tidaklah merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala ya. Dalam kasus ini seseorang yang tidak menghadiri itu dianggap bermaksiat kepada Allah Namun dia durhaka kepada orang tua dalam tanda kutip ataupun melanggar ya jangan eh, tidak usah menggunakan istilah durhaka namun dia melanggar perintah orang tua kalau dia menuruti orang tua, berarti dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira jawabnya sudah tahu ya. Jawabnya sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hitbah alhamdulillah oleh seorang ikhwan yang berencana poligami. Oh, ini ada buntutnya. Dan dijadikan istri kedua. Akan tetapi istri pertama beliau sepertinya tidak ridho. Mohon saran uh, dari Ustaz. uh, <clears throat> memang bahwa poligami ini tidak mengharuskan ada izin dari istri pertama. Artinya istri pertama ini mau mengizinkan, mau tidak izinkan, suami nikah lagi itu hukumnya asalnya adalah boleh. Namun perlu kita ingatkan bahwa tentu di dalam uh, hidup rumah tangga ya, di dalam hidup berumah tangga ini bukan hanya sehari dua hari yang diharapkan adalah selama-lamanya dan dalam kurun waktu yang sekian lama ini tentu akan muncul berbagai macam uh, kasus yang ada di dalam rumah tangga ini nah kalau kemudian seorang suami nikah lagi dan kemudian istri yang pertama tidak suka ini dimungkinkan nanti kedepannya ada masalah-masalah yang tidak diinginkan. Contoh banyak, contoh banyak dan bahkan sebagian di antara contoh adalah ya di antara e, mohon maaf ya, mualim kita, ustadz kita pernah melakukan hal ini dan akhirnya gagal lagi. Akhirnya memang gagal. Kenapa? Karena itu yang pertama akhirnya apa? Nyerang terus. Akhirnya istri kedua kan nggak tahan, minta dicerai. Nah maka nasihatilah calon mempelai ya, ataupun eh, calon yang akan mengkhidbah anti untuk menyelesaikan dulu sehingga diharapkan sampai bisa menjadikan istri yang pertama itu ridho. Saya mau dihidbah, tapi tugas anda jadikanlah istri anda ridho dulu, ya. supaya apa nanti ke depan kedepannya itu akan eh, menjalani kehidupan rumah tangganya lebih nyaman. Allah taala alam. Bagaimana kalau kita sudah berusaha bertobat tetapi tidak sembuh? Apakah kita tidak harus berusaha lagi? Apakah artinya apakah kita kemudian e, mandek bertobatnya? Jawabnya tidak demikian. Ya, jawabnya tidaklah demikian. Rasulullah SAW mengatakan seandainya seorang hamba itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa setinggi gunung dosa dan seluas lautan berupa dosa. Namun dia kemudian terus berupaya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala selama ya, selama tidak menyekutukan Allah, selama tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatanginya dengan yang semisal itu berupa ampunan dan bahkan lebih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Eh, wahai manusia, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa seluruhnya. Kalau kemudian taubat kita sekarang kok masih belum membuahkan kita berhenti dari melakukan kemaksiatan, kita evaluasi lagi. Kita evaluasi apakah taubat saya sudah benar ataukah belum. Jadi jangan kemudian ah saya memang ini layaknya apa namanya layaknya memang melakukan kemaksiatan lah tidak usahlah bertobat jangan kata Allah eh, innama yai asumir rahmatillah min ilal kaumul kafirun. Hanya saja orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Ya. Maukah kita dicap sebagai orang kafir? Tentu tidak mau. Maka yang tepat adalah terus, kalaupun sekarang belum ada buahnya, terus bertaubat lagi kepada Allah dengan melakukan evaluasi eh, cara-cara e, kita bertobat sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan itu ada beberapa langkah eh, agar tobat kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ya demikian Jawaban yang bisa saya sampaikan kalaulah belum memuaskan ya silahkan nanti ditanyakan lagi kepada asatidah lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepuasan karena kebenaran yang memang telah sampai kepada antuna. Banyak salah dan kurang yang mohon dimaafkan dan dikoreksi. Namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Jalla wa'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan kepada moderator. Fadal.